Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang sangat penting dan sering antum jumpai yaitu apabila berkumpulnya atau berkumpul padanya dua ibadah atau dua amalan, perhatikan ya, dua ibadah atau dua amalan dan tidak mungkin dijamak untuk dilakukan secara bersamaan, maka pilihlah yang paling besar manfaatnya atau yang paling tinggi enam keutamaannya. Faham? Caranya gitu. Kalau bisa digabung, dijamak, ya udah dijamak, digabung. Tapi kalau tidak bisa, pilihlah yang paling tinggi manfaatnya atau paling besar manfaat eh, paling besar apa keutamaannya. Mohon soalnya ya. Ayo. Itu pembahasannya kemarin kita baca. Nah, kalau untuk kaidahnya sudah anu hafal semuanya dalam kitab apa kemarin? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Di sini mirip kata beliau kemarin, waqaddimil a'la ladat tazahumi fi salihin wal aksu fil madhalimi kalau yang kita pelajari dulu dalam al-qawaidul fiqhiyah apa itu? Fa in tazaham 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahamul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Itu sama sebenarnya. Cuman di sini karena beda kitabnya, beda pula pantunnya. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Fahimin rahimatullah alaih, perhatikan baik-baik halaman 143 bagian bawah itu, 143 bagian bawah diperhatikan ya agar fahamnya sempurna. Kata beliau, "Idza tazahamat" Idza tazahamal fard wan nafl kemarin sudah kita baca ya bawahnya itu. Idza tazahamatil hadirah wal faitah. Sekarang kalau bertumpuk antara amalan yang harus dikerjakan sekarang dengan amalan yang terluput yang kemarin. Paham belum? Sekarang antum dituntut mengerjakan amalan yang sekarang ini. Kemarin ada amalan yang terluputkan. Nah, mana dahulukan? Apakah yang kemarin terluputkan itu diganti sekarang ini atau sekarang mengamalkan yang amalan sekarang ini? Contohnya gini. Antum terluputan surat Isya, belum sempat. Ingatnya Nah, barakallahu fikum jam 7 pagi ingatnya. Wah, ini anak tadi malam belum selesai Isya ini. Padahal jam 7 pagi itu pun antum juga belum selesai subuh itu loh. Ada dua berarti kan? Ada dua. Nah, antum dahulukan salat nya baru salat subuhnya, atau sholat subuh dulu baru isya dulu. Nah, barakallahu fiikum di sini nanti karena apa? Karena ada yang penunaian, ada yang penggantian. Ada sama apa? Kodok. Kodok itu menggantikan, ada itu menunaikan. Nah, sekarang antum mengkodok dulu atau menunaikan terlebih dahulu? Jawabannya apa? Menunaikan terlebih dahulu, kodoknya gampang. Paham belum? Karena kan sholat isya ada di luar waktunya. Taruhlah anak ganti anak ralat ya, contoh gini. Surat Isya antum terlambat. Dalam artian mungkin tertidur gitu ya. Enggak sempat Isya. Kemudian pagilah terus jam 5. Itu masih waktu salat subuh ya. Antum bangun waktu tadi malam kok belum belum salat Isya ya. Didahulukan mengkodok dulu atau ada terlebih dahulu. Ada itu maksudnya menunaikan. Antum salat subuh dulu baru menggantikan salat Isya atau salat Isya dulu baru mengganti baru apa menunaikan salat subuh. Kita katakan salat subuh dulu baru menggantikan salat Isya. Karena kodok sama ada mendahulukan ada ada adaun muqaddamun al qada. Paham belum? Menunaikan itu lebih didahulukan daripada menggantikan. Paham Hasan? Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau di sini contohnya mirip yang sebutan tadi. Ya memang seperti itu keadaannya. Kita lihat di sini. Apabila terkumpul padanya hadirahul fa'idah, amalan yang harus dikerjakan sekarang dan amalan yang terluputkan kemarin, dim al hadirah. Maka kita dahulukan amalan yang sekarang harus dikerjakan. Pahami Bapak ya, kitabnya Li'an Li'anal qiyama bil hadirah yaj'aluha muaddatan, masyaallah. Dikarenakan mengerjakan amalan yang sekarang dikerja yang sekarang harus dikerjakan ini namanya apa? Menjadikan itu muaddah. Apa muaddah? Menunaikan. Jadi menunaikan didahulukan daripada menggantikan itu loh. Paham belum ini? Jadi menunaikan lebih dahulukan daripada apa? Menggantikan. Kita lihat lagi. Walau qumna bil fa'idah, kalau seandainya kita malah justru mengerjakan amalan yang terluputan kemarin, isya dulu misalkan, saratis salatan kiltahuma maqdiyatan faidatan. Akhirnya menjadilah dua salat. Nah, kalau kita ngerjakan yang terluputan kemarin, berarti apa? Menjadilah dua salat yang apa? Dua salat yang kedua-duanya apa? Maqdiyatan faidatan menunaikan yang kedua-duanya apa? Menggantikan yang terluputkan. Jadi malah menggantikan itu loh. Kalau antum salat isya dulu kan salat subuhnya habis waktunya. Akhirnya menggantikan salat isya, menggantikan salat subuh. Dua-duanya menggantikan dunia qada. Tapi kalau anu salat subuh dulu baru menggantikan salat isya bagus karena ada muqaddam ala qada. Faham belum nih? isya Ada un muqaddam ala qada. Menunaikan itu didahulukan daripada qada menggantikan. Mahfum Abdul Aziz. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Misal dari contohnya, atau memperhatikan contoh lebih jelas contohnya itu bagus sekali. Contohnya kata beliau, misal dari contohnya rojulun dzakara qabla tulu'i syams bi miqdar salatil fajr faqat. Ada orang ingat sebelum terbitnya matahari, ya, ingat ketika sebelum terbitnya matahari dengan apa? Dengan waktu kada salat subuh saja. Paham ya? Nah, jadi kalau dia sholat itu cuma dapat sholat subuh saja gitu loh. Padahal masih waktunya itu kan. Ayo, Pak annahu shallal isya. Ingat dia bahwasanya kemarin dia salat isya ala ghair taharah. Ingat wah ternyata kemarin ana salat isyanya belum wudu. Nah, ingatnya ingatnya di waktu eh, mepet sekali ini. Di waktu mepet kalau seandainya dia salat, itu salatnya dapat salat subuh itu Apakah perlu gantikan isya langsung isya atau subuh dulu gitu loh. Faham belum ini? Eh, isya Kita lihat sini. Fahuna alaihi fardhatan. Sekarang di sini apa? Ada dua salat wajib. Isya sama apa? Subuh. Kalau antum langsung nekat isya, subuhnya terlambat antum. Tapi kalau antum sholat subuhnya didahulukan, ya antum dapat subuhnya, isyanya dikodok. Itu loh. Paham belum? Ini. Jadi benar-benar mepet sekali waktunya ini. Paham ya? Jadi sebelum matahari terbit itu kan masih waktu sholat apa? Subuh ya enggak? Nah, antum ingat wah, ternyata tadi malam tuh sholat isyanya nah belum wudhu. Nah, ketika ingat itu atau mendahulukan yang mana? Mendahulukan mengkodok sholat isya itu atau ada menunaikan sholat subuh gitu loh. Pendapat yang rajin tadi apa? Menunaikan sholat subuh dulu, kodoknya gampang. Karena ada tun mukaddamun ala kodok. Mamlum, itu kaidahnya. Karena menunaikan itu lebih dahulukan daripada menggantikan. Mahum soal ini. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Maka di sini ada dua ada dua salat wajib, apa itu Isya wal Fajr. Lakin salatul Isya qada, tapi salat Isyanya qada. Eh, qada. Nah, salat Isyanya qada. Qada itu berarti menggantikan posisinya. Li'anna waqtaha qad kharaj. Karena waktu salat Isya sudah habis. Wa salatul fajri ada, sedangkan salat subuh itu ada menunaikan. Antum bedakan yang artikannya ya. Kalau qada itu menggantikan, kalau ada itu menunaikan. Beda atau sama, Abdul Aziz? Beda. Nah, kita lihat ini. Sedangkan salat subuhnya ada adaun, yaitu menunaikan. Li'annahu mazala fi waqtiha, karena masih pada waktunya. Fahuna naqul, di sini kita katakan qaddim salatul fajr, Kalau begitu dahulukan salat subuhnya. Kenapa? Li'annaha taqau adaan. Karena salat subuh tersebut terjadi dalam bentuk apa? Adaan menunaikan. Wa amma salatul isya fa hiya qada'un 'ala kulli hal. Ada salat nya itu adalah bukan penunaian tapi penggantian, menggantikan atas bagaimana keadaannya, atas seluruh keadaannya. Jadi antum gantikan kapan saja silakan, tapi kalau salat subuh itu kan masih ada waktunya gitu loh. Jangan antum malah meninggalkan salat subuh menggantikan salat isya. Paham belum? Kenapa kita lebih mendahulukan salat subuh daripada salat isya? Karena salat subuh ada adaun, sedangkan salat isya apa? Qadaun. Kaidahnya apa tadi? Ada Adaun muqaddamun ala qada. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Sawa'un addaitaha qabla thuluul syams aw ba'da thuluul syams. Baik kamu mengerjakan salat isya itu sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbit enggak masalah karena antum ingatnya barusan itu loh. Paham belum? Tapi kalau sholat subuh, ini kan waktunya. Ya, mumpung kesempatan masih belum matahari terbit, sholatlah subuh dulu gitu loh. Setelah sholat subuh selesai, kok ternyata belum terbit juga, baru sholat isya. Karena sholat subuhnya apa namanya, namanya tadi? Adaun. Sedangkan sholat isya nya apa tadi? Kodok. Kaedahnya apa tadi? Aturan Nah, adaun muqaddamun ala kodok. Mahum ini, Abdullah. Mahum. Ayo kita lanjutin lagi. Berikutnya, idza tasaham silatu akhin wa silatu ammin. Sekarang kalau bertumpukan, bertabrakan antara menyambung hubungan silaturahmi saudaranya dan menyambung hubungan silaturahmi am, apa am? pamannya. Amun paman dari jalur siapa? Bapak. Adapun paman dari jalur ibu apa namanya Isa? Khalun. Ammatun bibi dari jalur bapak. Kalau bibi dari jalur ibu apa namanya? Khalatun. Paham ya? Dibedakan. Nah, nah sekarang bertabrakan. Ini bagaimana ini ya? Mau silaturahmi kepada saudaranya atau kepada pamannya? Fanuqaddim silatal akh li'annahu a'la. Maka kita mendahulukan menyambung hubungan silaturahmi kepada saudara dikarenakan lebih tinggi kedudukannya daripada paman. Nah, mahum soalnya ya? Wahada kulhu idalam yumkin al-jama'. Penting ini catatan ini. Ini semuanya itu kenapa kita mendahulukan ini mendahulukan ini? Karena apa kata beliau? Wahada kulhu idalam yumkin al-jama'. Ini semuanya terjadi kalau enggak memungkinkan untuk sinkronkan. Hah? Apa itu sinkronkan? Bang Irsyad, apa itu sinkronkan? digabungkan satukan. Kalau nggak mungkin digabungkan, nggak mungkin satukan, nggak mungkin sinkronkan, maka pilihlah yang lebih tinggi. Nah sekarang paman sama Saudara lebih gimana Handola? Saudara itu loh. Paham ya? Dahulukan silaturahmi kepada saudaranya. Walihada qulna la tatazahumi. Oleh karena ini kami ungkapkan apa kami katakan ketika tazahum ketika bertumpuk-tumpuk bertabrakan lakin yaqul ulama ini penting tapi ada juga ulama yang mengatakan qad itu atau qad itu lil mafdul ma yaj'aluhu afdal min al-fadil ini Terkadang muncul, ini terkadang aja ya, yang, yang namanya terkadang itu nggak setiap saat. Terkadang muncul sesuatu yang kurang afdol itu malah lebih didahulukan daripada yang afdol, bayangkan. Sesuatu yang kurang afdol terkadang malah didahulukan daripada yang afdol. ini terkadang. Terkadang. Seperti apa contohnya kita lihat sini. Fas-salatu binisbati wuat Salat ditinjau dari apa? Nah barakallahu fikum tatawu'at yaitu solat-solat sunnah yang ada hiya afdal ma yatatawwa' bihi ba'dal jihad. Itu termasuk apa? Termasuk amalan yang paling afdal. Seseorang itu apa? Beramalan-amalan tatawwu' dengannya setelah jihad fisabilillah. Fa idza 'arada 'aridun, kalau muncul suatu faktor duna salat selain salat fil fadl di dalamnya ada keutamaan lakin selain tsaniyah tapi karena ada manfaat yang kedua fa innahu yuqaddam maka didahulukan Fal hadzal kalam alladzi dzakarahu ulama yu'tabaru istitsna'an minal qa'idah aw la yu'tabaru istitsna'an? Sekarang ucapan disebut para ulama ini dianggap pengecualian dari kaidah ini atau bukan pengecualian al-jawab? Al-waqi' kenyataannya annahu la yu'tabaru istitsna'an, enggak dianggap pengecualian. Li'annahu lam yuqaddam al-mafdhul illa li sababin zaidin 'ala asl Penting ini. Dikarenakan sesuatu yang kurang afdal itu, sesuatu mafdhul itu kurang afdal ya, ingat-ingat ya mafdul itu sesuatu yang kurang abdul namanya dikarenakan mendahulukan eh, sesuatu yang kurang abdul itu tidaklah terjadi kecuali lisada bin zaidin alal asl kecuali kalau ada sebab tambahan dari hukum asalnya Hada sabab az-zaid huwa alladhi ja'alahu a'la. Sebab tambahan inilah yang menjadikan dia itu lebih tinggi kedudukannya itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya Ketika antum habis salat sunnah, habis lafzu nafs itu, na'am barakallahu fikum. Dan memang ada perselisihan ya. Mana lebih utama, membaca Al-Qur'an atau berdoa? Tentunya dua-duanya ada keutamaan di situ. Dua-duanya ada keutamaan. Nah, barakallahu fikum. keutamanya apa keutamaannya? Keutamaannya baca Al-Qur'an juga dapat pahala. Berdoa juga ada nas khusus, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Ad-du'a bainal adanain la yurad atau semacam itu ya doa antara dua adzan, dua adzan ini adzan iqamat itu enggak ditolak doanya. Paham ya? Nah, di situ kesempatan dia gunakan baca Al-Qur'an atau berdoa. Eh, nah, barakallahu fikum para ulama mengatakan di situ justru dia mengambil kesempatan apa? Berdoa daripada baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an juga keutamaan besar itu loh. Paham ya? Tapi kalau waktunya panjang, berdoa dulu setelah itu mungkin baca Al-Qur'an. Dapat dua keutamaan. Paham ya? Mendapatkan dua dua keutamaan. Mahum salah nih ya? Ayo. Lihat lagi di sini. Kata beliau, wa ala hadza fatakunul qaidah ala babiha la yustasna minha syai'. Berdasarkan penjelasan ini berarti kaidahnya sesuai dengan babnya, tidak dikecualikan sedikit pun. Walau qala qailun hal hunaka dhabitun lil masalih? Kalau ada yang berkata, apakah di sana ada ketentuan untuk masalih? Masalih itu apa sih? Eh, masalih itu apa? Eh, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaatan itu masalah. Nah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, apakah di sana dobit ketentuan tertentu gitu loh. Patokan barometer ukuran ada enggak itu loh. Fal jawab jawabannya, hadza mimma takhtalifu fihi anzar ulama wal mustahidin wa ahli khibrah. Masyaallah. Ini termasuk perkara yang para ulama itu apa? Berbeda-beda pandangan. Anzar pandangan. Berbeda-beda pandangan para ulama wal mustahidin dan ahli istihad wa al khibrah dan orang yang memiliki awal khibrah, apa khibrah? yang memiliki pengalaman, memiliki memiliki apa khibrah, pengalaman dan juga apa? nambah kalau fikum memiliki enam keahlian. Nah, ya, berbeda pandangan. Faqad yakhtalifun nas fil masalih wal nadrib li hadza masalan. Terkadang seseorang atau manusia itu berbeda-beda. Paham ya? Terkadang orang itu beda-beda, manusia itu berbeda-beda di dalam apa? Mengenai memaknakan masalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Paham salah Bang Ustaz? Eh, manusia itu berbeda-beda. Nah, manusia berbeda-beda di dalam apa? Memaknakan masalah ini. Kita lihat dulu. As-salat fi na'lain sunnah. Salat di atas dua sandal, pakai sandal. Sunnah atau enggak? Sunnah. Tapi kita lihat. Fa idza kana yataraddab 'ala dzalika mafsadah bitangfirin nas. Kalau dibalik salat tersebut memakai sandal tersebut menimbulkan yataraddab, menimbulkan yang tapi menimbulkan ya menimbulkan di atas perbuatan tersebut masa kerusakan yaitu apa bitangfir nas orang pada lari manusia pada lari wah ini masjid atau apa ini masa masjid sholat pakai sandal kalau di awam itu kan orang kampungan nah antum tetap nekat pakai sholat pakai sandal atau di saat itu antum menahan dulu gitu loh kan penting seperti itu ini nanti masuk dalam kaidah apa maksudnya maksudnya masuknya yang sedang kita lewati darul mafasid muqaddamun ala Jalin masalahnya. Antum sholat pakai sandal, bagus enggak? Bagus. Meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kerusakannya apa? Orang akan menuduh antum ini masjid atau pasar ini. Fitnah kan? Masjid masa diinjak-injak, masjid masa kotor pakai sandal misalkan. Nah, nah fitnah ini antum hilangkan itu loh. Daripada antum meraih masalah yaitu apa? Eh, Bang Irsyad, masalahnya apa masalahnya ini? Sholat pakai sandal. Paham ya? Nampak Allah fikum seperti itu. Nah, jadi upayakan perhatian baik-baik ya. Nah, jadi di sini enggak sembarangan. Antum boleh sholat pakai sandal. Kalau taruhlah masjid antum, musola antum, markis antum, tapi kalau antum sholat di masjid orang, masjid kampung lah antum sholat pakai sandal, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira Isa? Terjadi baku hantam nanti. Tahu baku hantam antum? Terjadi pukul-pukulan situ, kelahi, ribut itu loh. Paham ya? Karena apa? Karena fitnah gitu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Wal qadhru fil fa'il wa ma asbadal dan akan terjadi celaan bagi pelakunya. Ini pakai sandal kok enggak menghormati masjid rumah Allah kok diinjak-injak pakai sandal. Nah, itu loh. Fa hal yatruk dzalika abayani bayani anna dzalika sunnah wal bil Apakah dia meninggalkan perbuatan tersebut bersama dia menjelaskan bahwa itu sunnah cukup dengan ucapan saja menjelaskannya, enggak perlu dengan praktek amalannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Atau bagaimana? Au yusalliya walau hasala ma hasmiyahsunul fitnah atau tetap nekat. Salat walaupun terjadi apa yang terjadi berupa fitnah. Eh, wa na'am barakallahu fikum. Eh? Eh, Bang. Eh, na'am barakallahu fikum. Ayo. Kita lihat sini. Ini paham bahwa ini karena itu penting ya. Penting. Nah, barakallahu fikum. Jadi cukup enggak dia itu menjelaskan dengan ucapan saja atau dia salat nekat pakai sandal walaupun terjadi fitnah. Yang penting itu. Ya, faminan nas menyara al maslahah fitarkihi. Sebagian manusia berpendapat, yara itu berpandangan berpendapat maslahah. Kalau manfaatnya, kalau kita lihat manfaatnya, kita lihat kebaikannya, itu meninggalkan. Meninggalkan apa maksudnya? Meninggalkan sholat pakai sandal. Kenapa? Dar anil mafsadah wa sun. Dar Dar'un masadah mafsadah wa sunnah yahsul bil qaul. Ini dalam rangka apa? Dar'an lil mafsadatan, dar'an. Dalam rangka untuk apa? Menghindarkan kerusakan wabahnya. bayanus sunnah yahsul bil qaul. Menjelaskan sunnah itu cukup dengan apa? Qaul, ucapan. Terkadang seperti itu. Ini sunnah hukumnya. Tapi prakteknya lihat dulu gitu loh. Melihat si konfet, situasi, kondisi dan tempatnya enggak sembarangan. Antum sholat di Masjid awam Masjid Jami, Masjid Agung misalkan. Pakai sandal, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi kira-kira? Bisa berantem ribut itu loh. Paham ya? Nah, berantem ribut antum dituduh eh, ini apa ini? nggak menghormati masjid Allah, nggak menghormati rumah Allah itu. Nah, jadi caranya bagaimana caranya? Caranya kalau seperti itu kita jelaskan nah, ini sunnah. Untuk prakteknya lihat tempatnya. Masjid kita sendiri bebas. Di Damat ya saat itu di masjid Darul Hadis Damat itu ikhwah salat pakai sandal Masya Allah. Karena masjid kita loh, masjid kita dan nggak ada fitnah Insya Allah Orang awam masuk itu pun ya namanya orang awam. Itu urusan lain lagi, tapi masjidnya kita itu loh. Punya sunnah. Nah, tapi ingat, sholat pakai sandal itu sandalnya upayakan bersih juga. Paham ya? Nah, saya dilihat dulu bersih atau tidak, kemudian bersih di luar atau dia punya sandal khusus. Kalau ikhwah caranya gini. Dia dua punya dua sandal dia. Sandal yang dipakai dari kamar menuju ke masjid ada sendiri. Eh, sandal yang bagus yang untuk sholat ditaruh di kresek. Paham ya? Nanti dia pakai baru sholat itu ada juga. Karena Sebagian dulu pernah kejadian tuh dia sholat nggak melihat sandal, ternyata di balik sandal itu ada kotoran itu loh. Paham ya? Itu kan malah tidak tepat. Nah, syahidnya di sini antum menerapkan sunnah seperti pakai sandal tadi ketika sholat, melihat si konfet, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Seperti itu kita lihat di sini. Wa minan nas man yaqul al maslahan ubayyin as-sunnah bil fi'l. Sebagian orang berpendapat, sebagian manusia berpendapat termasuk suatu kebaikan dan, dan manfaat itu menjelaskan kepada, kepada manusia ini sunnah menjelaskan sunnah bil fi'il dengan perbuatan jadi langsung praktek itu Masya Allah Karena bayyanaha Rasul SAW sebagaimana yang Rasulullah SAW telah menjelaskannya ini langsung praktek nah lihat sini Wahina idin takhtaliful angdor wal istihat maka pada waktu itu pula lah berbeda-beda eh, mulailah terjadi perbedaan angdor, apa angdor tadi? Pandangan wal istihad dan juga istihadnya berbeda-beda. Ini beristihad seperti ini, berpandangan seperti ini. Lakin dalil ma'al awal bihada. Tapi dalilnya bersama pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama tadi? Mendahulukan maisa, salat pakai sandal atau cukup menjelaskan dengan suara atau ucapan dulu? Apa mereka salat pakai sandal? Hmm? Yang pertama itu pendapat yang pertama, sholat pakai sandal langsung nekat praktek atau cukup menjelaskan dengan suara dulu. Nah, cukup menjelaskan suara, ucapan. Ini sunnah. Untuk prakteknya melihat apa tadi misalnya? Si konpat. Melihat si konpat. Situasi, kondisi, dan tempatnya. penting sekali nih ya. Karena dulu anak pernah lihat ada orang semangat sekali dia. Masya Allah. Kan orang salaman habis sholat wajib itu kan hukumnya apa? Salam-salaman itu Bid'ah kan? Ini ikhwan ahlu sunnah Masya Allah. imam ini praktek tangannya. Bid'ah kata ikhwan ini. Akhirnya tersebarlah fitnah. Ahlu sunnah itu ekstrim. Keras-keras. Masa ajak salaman ditaplek tangannya katanya. Sebenarnya kalau seperti kondisinya. Kalau benar-benar kita nggak bisa mengelak. Kita jangan awali. Imam-imam masjid orang awam biasanya kalau habis. Apalagi orang-orang sufi ya. Habis salam yang nyalami enggak? Salaman-salaman antum jangan awali antum. Kalau antum ngawali itu enggak boleh karena itu adalah perkara apa? Perkara yang bid'ah antum malah ngawali. Tapi antum diam aja. Diajak salaman positif dan mengingkari kalau enggak bisa mengelak. Tapi kalau bisa mundur sedikit, mengelak, mengelak. Paham ya? Tapi dengan cara yang tadi itu, jangan ditamplek gitu ya. Akhirnya dia mukul rata ahli sunnah itu ekstrim keras-keras. Padahal yang menimbulkan hanya satu orang ini, bayan sini. Terkadang ada satu oknum, seorang tertentu ahli sunnah juga, dia membuat onar Nah, orang awam memukul rata, semua ahlu sunnah itu kayak gitu gitu loh. Paham Nah, ada orang yang misalkan dia kurang apa kurang beradab lah di masyarakat misalkan. Dia beli motor, motornya diganti kenalpot belombongan misalkan. Ini bukan semua ahlu sunnah. Angkat lewat di gang-gang itu beler-belerkan, reng reng reng. Oh, ya. Beler-belerkan ganggu gitu loh. Akhirnya orang-orang awam bagaimana mandangnya? Wah, ahlu sunnah kayak gitu ya. Bukan si fulan kayak gitu bukan ahlu sunnah loh. Kenanya ahlu sunnah semuanya. Ini suka sama kasusnya. Kalau misalkan kita nggak hati-hati kan seperti ini. Hati-hati ya. Kita lihat lagi. Apa kata beliau di sini? Lakin dalil ma'al awal fi hadha. Fa inna Rasulullah sallallahu qala li Aisyah karena Rasulullah SAW berkata, pernah berkata kepada Aisyah radhiallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin la hadamtul ka'bata wa la banaituha ala qawaid Ibrahim wa ja'altu laha babain baban yadkhulun nas wa baban yakhrujuna minhu ma Allah. Ini coba ini prakteknya Rasulullah bagaimana? Beliau sangat berhati-hati sekali ini. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah mukminin, kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang apa? Bukan orang-orang yang baru terentas dari kekufuran. Amlum, kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam itu loh. misalnya aku akan hancurkan Ka'bah tersebut dan aku akan bangun Ka'bah tersebut sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim alaihissalam. Aku jadikan Ka'bah itu dua pintu, bayangkan. Dua pintu. Sekarang kan satu pintu. Ini dulu dulu Rasulullah inginnya seperti itu kalau enggak apa? Kalau seandainya kaumnya itu sudah lama masuk Islam, tapi karena khawatir karena kaumnya itu baru-baru masuk Islam itu loh. Khawatir timbul fitnah. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan tadi itu kalau seandainya kaummu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, ini saya akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah itu sesuai dengan pondasi Ibrahim alaihissalam dan kami jadikan atau aku jadikan padanya dua pintu. Pintu manusia masuk masuk darinya dan pintu nah barakallahu mereka keluar darinya. Paham belum? Paham ini? Tapi sekarang berapa pintu? Satu pintu. Fahunaka taraka amran yakadu yakunu wajiban. Di sini Rasulullah meninggalkan suatu perintah, suatu perkara yang hampir-hampir wajib. Wa huwa an yabniyal Ka'bah ala qawaidiha al-asliyah, yaitu membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi aslinya. Lakin tarakahu khaufan minal fitnah ini perhatikan sisi pendalilannya. Akan tapi beliau meninggalkan karena khawatir fitnah. Khawatir muncul fitnah. Jadi penting sekali seperti ini. Tapi jangan mudah-mudahan ya, Contohnya antum lagi di rumah santai itu, didatangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam tahlilan ya Pak ya di tempat kami karena ibu kami kemarin baru meninggal. Wah, dia berpikiran daripada nanti timbul anak berangkat tahlilan aja walaupun duduk tok katanya. Itu enggak bisa kalau itu. Itu enggak bisa. Antum harus mencari solusi loh di situ. Jangan malah ikut hadir walaupun enggak tahlilan duduk tok. Karena mengingkari enggak bisa sih nanti. Terus bagaimana mencari alasan? Caranya gitu, mencari alasan. Maaf Pak, mungkin anak enggak bisa hadir, ada urusan. Selesai. Tanya ya, sekali dua kali antum tolak, enggak didatangi lagi. Tapi kalau antum pakai toleransi itu, wah anak datang aja lah. Khawatir timbul fitnah. Nah itu. Di situ antum hati-hati situ, jangan bermudah-mudahan ya. Ini kaidah ini kalau benar-benar apa? Benar-benar fitnah itu akan benar-benar akan muncul gitu loh. Tapi kalau seperti ini kalau orang undang misalkan nanti datang ke rumah tahlilan ya. Siap misalkan. Antum datang enggak ikut la ilaha illallah. La ilaha illallah cuman duduk situ. Ikut menikmati air minumnya, ikut menikmati apa armarumnya itu. Makanannya itu. Ya, sama aja di situ. Paham ya? Enggak bisa ngingkari gitu loh. Lalu terus bagaimana? Mencari alasan, maaf Pak, kami enggak bisa hadir. Kami ada keperluan. Paham belum? Contoh yang lain. Berhubung besok ini akan mengadakan acara pentas untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 45 contohnya. Bapak diminta untuk iuran. 20 ribu aja, Pak. Antum iuran di situ nggak bisa mengelak. Kalau ada paksaan baru antum boleh. Tapi kalau sudah himbauan, tolak dengan cara halus. Maaf Pak, kalau untuk masalah ini kami nggak bisa ikut campur. Tapi kalau gotong royong untuk jembatan, untuk jalan siap walaupun 50 ribu. Caranya gitu. Paham ya? Kan tadi berapa tadi mintanya? 20 ribu untuk acara apa? Acara nah kalau kitah tadi itu, memperingati hari raya atau kemerdekaan Republik Indonesia misalkan. Nah, untuk caranya di situ jangan yaudah 20 ribu jangan. Caranya bagaimana caranya? Maaf Pak, untuk ini, untuk acara ini kami nggak ikut, nggak bisa. Tapi kalau acara lain seperti kegiatan jalan raya, nyemen jalan misalkan, perbaikan jalan, kami siap walaupun 50 ribu. Itu loh, caranya gitu. Nah itu nanti orangnya kelunak. Oh, selesai. Tapi kalau ikut jangan. Karena apa? Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang semisalnya itu tidak harus dengan cara pentas tadi itu. Mereka keliru. Memperingati jasa para pahlawan kok malah joget-joget, dangdutan. Keliru enggak? Keliru seharusnya bagaimana soalnya? Doakan Allah maghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib da'wat selesai. Doakan kok malah joget-joget jundil-jundil. Eh, malah nanggap jadilan. Tanya, ini memperingati apa seperti ini? Nah, barakallahu film Kita menghormati jasa para pahlawan, tapi caranya enggak seperti itu. Caranya tidak seperti itu ya. Caranya dengan cara mendoakan itu loh. Itu sekedar selingan. Selingan apa? bahwasanya perkara ini jangan sampai dijadikan dalil untuk bermudah-mudahan, tapi kita lihat, melihat apakah benar kerusakan akan muncul di balik perbuatan tersebut. Kalau benar-benar muncul, nah barakallahu fikum, kemungkinan besarnya muncul, maka tempuhlah cara ini. Darul mafasid muqaddamun ala Bil masalih itu kaidahnya dihafal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itu penting sekali ya. Nah, kaidahnya tadi apa tadi kaidahnya Bang Irsyad? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah itu dihafal. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Seperti sholat pakai sandal tadi itu. Maksud salah. Dalilnya banyak selain ini ada juga selain ini. Apa antaranya? Seorang badui yang kencing di mana? Di dalam masjid. Kenapa Rasulullah enggak eh, enggak melarang? Eh, jangan kencing situ. Jangan kencing itu kalau kencing di luar misalkan. Kenapa Rasulullah enggak melarang? Menunggu sampai selesai dulu kencingnya. Karena kalau Rasul melarang, orang badui itu biasanya itu orang itu angkuh gitu loh. Angkuh dan gak paham gitu loh. Kalau dilarang mungkin dia kaget. Kaget akhirnya apa? Air kecilnya kemana-mana, kocar-kacir kemana-mana. Paham ya? Nah, akhirnya banyak yang terkena najis. Dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika ada orang yang menghardi, Rasulullah mengatakan biarkan. Biarkan, jangan dihardi. Biarkan yang selesai dulu kencingnya. Karena kalau sampai selesai, yang terkena air kencing mana? Ya tempat itu aja, ya enggak? Setelah selesai Rasulullah memerintahkan untuk mengambil apa? Air disiramkan di atasnya. Berarti menunjukkan apa tujuannya? Tujuannya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apa masalahnya? Kalau orang Badui tadi kencing di luar, bagus enggak? Bagus. Tapi kan kerusakannya apa kalau diteriakin misalkan rusaknya rusaknya air kencingnya kemana-mana gitu loh. Akhirnya dilarang untuk menghardik, biarkan dulu sampai selesai, biar air kencingnya terhenti di situ aja. Yang lainnya tidak terkena najis. Mahum insyaallah. ayawan na'am. Kita lihat lagi. Ini bagus kan seru ini pembahasan ini ya. Seringnya dipakai orang ahli bid'ah wadhalal dalal tapi kita pakai yang tepat. Lakin tarakahu khawfan al-fitnah wa ala hadha naqul yajibu 'ala al-insan fi hadhihi al-masail an yataharra bidiqqah. Ma huwa al-aslah wa ma huwa as-salih. Oleh karena ini kami katakan wajib bagi seorang itu untuk apa dalam masalah seperti ini untuk yataharra benar-benar teliti bidiqqah dengan cermat Paham ya? Benar-benar memilih dan teliti dengan cermat. Mahwal aslah mana yang lebih mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan manfaat. Ada yang mendatangkan manfaat, ada yang lebih manfaat. Didahulukan yang mana ini berarti Bang Irsyad? Didahulukan yang mendatangkan manfaat atau yang lebih mendatangkan manfaat? Yang lebih, paham ya? Yang lebih mendatangkan manfaat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azdan wa astaghfirullah kita ambil satu lagi. Wa rubbama yatafarra' ala hadhihi qaidah bisa jadi tercabang dari kaidah ini mayusamma 'inda ba'dul ulama dinamakan menurut sebagian ulama al-masalih bil masalih mursalah ini pahami baik-baik ini. Antum semuanya kan sekarang sering dengar yayasan haram, proposal enggak boleh. Paham ya? Dakwah dengan televisi juga enggak boleh haram. Nah ini. Mereka mengenal masalah mursalah ini. Paham ya? Nah, termasuk yang tertarik juga dari kaidah tersebut apa? Yang dinamakan di sisi sebagian ulama bil masalih al mursalah. Masalih mursalah. Apa itu? Manfaat-manfaat yang bisa di nam dia apa? yang bisa disampaikan. Paham ya? Manfaat-manfaat yang bisa disampaikan. Nah, apa contohnya? Biar orang mengenal dakwah salafiyah ke seluruh penjuru dunia, maka kita menggunakan televisi televisi ini biar tersebar kemana-mana. Nah itu katanya, itu katanya masalah masalah Memang tersebarnya dakwah kemana-mana bagus nggak? Bagus tapi caranya ini dilihat dulu cara menyebarkannya ini. Coba ingat-ingat kaidahnya. Rasulullah SAW ketika berdakwah mendakwakan Islam tersebar ke seluruh dunia nggak? Tersebar ke seluruh dunia tapi pernah nggak Rasul menempuh cara maksiat untuk berdakwah? Nggak pernah ikutin jejaknya Rasulullah gitu loh. Kok antum ingin menyebarkan dakwah biar tersebar ke seluruh dunia pakai televisi, pakai gambar makhluk bernyawa? Haram. Jadi masalah mursalah ini tidak sembarangan. Harus apa kata beliau? Wa yaj'aluhu dalilan mustaqilan min adillatil ahkam al-kitab was-sunnah wal ijma' wal qiyas. Mereka sampai-sampai menjadikan apa? Al-masalih mursalah dalil tersendiri bayangkan Dalil tersendiri dari dalil-dalil hukum seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', wal Qiyas. Ada lima kata mereka. Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, masalih mursalah. Kita katakan Ahlus Sunnah tidak demikian. Al-masalih mursalah ini perkara yang bisa mendatangkan manfaat ini. Dilihat ada nggak dalilnya. Kembali ke situ lagi. Sekarang ketika antum mau berdakwah, dia tersebar ke seluruh dunia, ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Amerika, Ethiopia, Nam Djibouti, atau yang semisalnya negara-negara lain, biar tersebar pakai televisi, itu dalilnya ada nggak itu loh. Paham ya? Memang tersebarnya dakwah itu bagus, tapi caranya cara mendakwakannya dengan gambar masuk bernyawa itu ada nggak? Salahnya itu ada nggak? Dalilnya ada nggak? Nggak ada, tinggalkan selesai kok bingung. Orang itu bingung karena apa? Jauh dari dalil itu loh. Paham maksudnya? Sekarang antum ha? katanya biar berkembang dakwahnya, biar pondoknya cepat jadi. Nah, menggunakan proposal itu loh. Harus ada yayasannya itu ada salahnya nggak Kita kata nggak ada salahnya satu pun nggak ada. Tunjukkan pada kita coba. Ada nggak yayasan Abu Bakar Yayasan Man Yayasannya Ali bin Abi Thalib, yayasannya Utsman bin Affan enggak ada. Yayasan Imam Ahmad bin Hanbal, ada enggak punya yayasan mereka? Enggak punya. Yayasannya Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah enggak ada juga. Paham ya? Jadi jangan sampai termakan oleh syubhat mereka. Kita lihat ini yang tepat dan tepat. Lakin akan tapi hadal qaul dhaifun. Akan tapi ucapan ini pendapat ini lemah, inda ta'amul. kalau kita perhatikan lagi. Jadi harus diperhatikan ya, harus diperhatikan secara seksama. Lihat terus kalau ada yang bertanya pada antum, Ustaz, ada nggak kira-kira masalah mursal yang diperbolehkan? Kita katakan ada, selama tidak berseberangan dengan dalil. Contohnya papan tulis. Antum menggunakan papan tulis, tujuannya apa tujuannya? Alhamdulillah. Biar orang itu faham, ya enggak? Biar orang yang diajar itu faham. Nah, di zaman Rasulullah ada nggak papan tulis itu? Kita katakan nggak ada. Tapi ada dalil yang mengarah ke sana apa dalilnya? Kisahnya siapa itu? Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan khattalana Rasulullah khattan, thumma khatta khututan ukhra. Paham ya? Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah menggariskan pada kami suatu garis. Menggariskan di mana gariskannya? Di tanah kan? Nah, mirip enggak dengan papan tulis? Ewa. Jadi masalah musala itu kalau ada dalilnya boleh. Papan tulis enggak masalah, bukan bid'ah gitu loh. Paham ya? Paham belum hantalah? Nah, boleh enggak papan tulis? Boleh gitu loh. Kan itu untuk orang itu biar paham. Terkadang kalau kita jelaskan pakai menulis tulis paham gitu loh. Nah, seperti itu. Kalau itu dalil ada dalilnya enggak masalah. Kita lihat. Li'anna hadhil masalih in syahidalaha syara' bil masya fahiya min Masyaallah. Dikarenakan masalah eh, keutamaan atau kebaikan ini jika disaksikan oleh syariat Lewa, ya, dipersaksikan syariat dengan suatu sudut pandang maka itu termasuk bagian syariat termasuk bagian dari syariat iblag apa ibligh itu menyampaikan? Paham belum? Terkadang antum menyampaikan dengan suara orang belum paham, tapi kalau digambarkan dalam papan, papan tulis, digambarkan di papan tulis orang paham enggak? Terkadang seperti itu. Kemudian contoh yang lain, antum menggunakan skema-skema bagian-bagian, itu ya diambil pendalian dari itu nih kisahnya Abdul Mas'ud tadi. Garis, paham ya? Abdul Mas'ud kan itu. Tunjukkan ini jalan yang lurus, ikutilah. Ya? Di kanan kiri jalan tersebut ada jalan bercabang, jangan diikuti. Kan garis-garis semua itu. Mahfum soal ini? Eh, Isa, paham sana? Nah, Kita lihat. lihatlah Allah ya'muru bil adil wal ihsan. Karena Allah Taala merintahkan untuk keadilan, berbuat keadilan dan juga berbuat kebaikan. Wa lam yashhad lah syara' laysa min masalih masyaallah. Kalau syariat itu tidak menyaksikannya, eh, syariat itu tidak apa? Tidak me Nah, barakallahu fikum mensyariatkannya, maka bukan termasuk masalah, bukan termasuk maslahah, bukan termasuk manfaat, bukan termasuk kepentingan, bukan termasuk perkara yang apa? kebaikan. Contohnya apa? Pernah enggak syariat itu menyarankan untuk apa? penggalangan dana. Hah, Bang Irsyad, pernah enggak syariat menyarankan penggalangan dana? Bikin proposal, eh, donasi atau misalnya minta-minta enggak pernah. Nah, kalau enggak pernah berarti kalau ini dikatakan masalah, mursalah katakan gagal paham biar masjid cepat jadi pembangunannya, maka kita bikin kotak-kotak. Lalu untuk apa? Biar orang pada berinfak di situ. Minta nggak Enggak minta itu katanya. Kita katakan siapa bilang nggak minta. Kalau nggak minta kotak-kotak tersebut diputarkan tanpa dikasih lubang. Paham ya? Nah, kotak infak yang disaksikan masjid-masjid ada lubangnya nggak Ada lubangnya kotak infaknya? Ada lubangnya ini enggak? Nah, lubangnya untuk apa itu kalau nggak untuk minta? Coba antum lihat Ibrahim. Lubang yang kotak infak kotak infak masjid-masjid ada lubangnya itu. Karena oh, minta sebenarnya halus, sekarang halus kan halus, lembut. Paham ya? Coba kalau enggak minta disuruh tutup lubangnya, kotak kok gitu. Balokan ya. Nih, putarkan itu Orang tertawa semua. Paham ya? Nah, karena apa? Karena minta tadi loh. Orang biar masukkan uang ke lubang tadi itu gitu loh. Allah musta'an. Jadi mereka itu enggak terasa. Allah musta'an. Kita sini. Fa in wa in za'ama sahibuha annaha maslahah. Nah, apabila pelakunya menyangka itu adalah suatu suatu yang bermanfaat atau suatu yang penting atau suatu yang mendatangkan kebaikan walihada tawassa'a qauman fi istimali hadzal dalil masyaallah oleh karena ini banyak kaum yang mereka itu bermudah-mudahan berluas-luasan menggunakan dalil ini hatta ja'alu ba'dal bid'ah min syara' bayangkan ini sampai-sampai mereka menjadikan sebagian perkara bid'ah itu bagian dari syariat bid'ah dengan apa seruan dengan pengakuan anha minal masalih mursalah bahwasanya perkara tersebut merupakan apa? perkara yang mendatangkan manfaat, perkara yang mendatangkan apa? bisa memberikan motivasi, dorongan karena za'amu sebagaimana mereka sangka. atil maulid. Seperti bid'ahnya maulid, bid'ah memperingati Maulid Nabi. Kata mereka dengan diadakan acara yang tablik akbar, belum? Dengan diadakan acara Maulid Nabi ini akan mengenang bagaimana dulu Rasul dilahirkan katanya. Nah sekarang mengenang Rasulullah bagus nggak mengenang Rasulullah Abdullah? Bagus. Tapi caranya ini loh. Tahu Kata mereka ini kan masalah mursalah. Lah kenapa? Karena dengan diadakan tabligh akbar ini, Maulid Nabi ini, orang akan apa? Orang akan mengingat kembali gitu loh. Allah musta'an. Kalau seandainya mereka sadar, kenapa kok memperingatinya hanya setahun sekali gitu loh? Kenapa setiap kali belajar disampaikan harus harus setahun sekali memperingatinya jadi perkara yang berbahaya seperti ini. Kita lihat sini. Kabit atau murid masalan. kalau mereka mengatakan hadi minat masalah masalah. Ini termasuk perkara yang bermanfaat, ya. Perkara yang bisa mendatangkan manfaat. Li'annaha tuqawwi iman insan bir rasul, masya Allah ini. Dikarenakan enam acara murid Nabi tersebut bisa menguatkan keimanan seorang dengan apa? Eh, keimanan seorang kepada Rasulullah SAW. Watah, watohni, wa dan akan menghidupkan pengingatannya, watahni dan menghidupkan pengagungannya fi qalbihi Pengakuannya di, dalam di dalam hatinya wa ma dan semisal itu. Intinya para kalafikum itu semuanya pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar, pendapat yang berbahaya, eh, yang mereka menggunakan kaedah al-masalih mursalah tanpa melihat dalil. Yang sahih kaedah al-masalih mursalah itu dibenarkan atau tidak? Yang sahih adalah Kaedah al-masalih mursalah suatu manfaat, suatu kebaikan yang bisa yang bisa mendat sesuatu perkara yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat itu perkara syaratnya enggak? Kalau tidak berseberangan dengan dalil. Paham nih? Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, jangan sampai keliru, antum pahami baik-baik. Nah, barakallahu fikum sehingga apa? Sehingga nam tidak bermudah-mudahan dalam menggunakan kaidah untuk apa? Menguatkan hawa nafsunya dan juga pendapatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.